Ya. ya wes apa-apa. Lanjut. Ya. Ini yang jadian anu dari Ya, jam 9 lewat 1 menit. Kita mulai ya. Streaming sudah on air ini. Live streaming sudah mulai. Sudah. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sirina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja, hadirin semua, para pemirsa Majlis ar rawdoh dimanapun Anda berada Alhamdulillah malam ini kita bisa bersama-sama Kumpul kembali di Majlis ar rawdoh dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah yang sehat semakin sehat Yang sakit sembuh dari segala penyakitnya Dan sehatnya awet selama-lamanya Amin Allahumma Amin Mari kita awali majlis ini dengan bacaan surat al fatihah Dengan niat Semoga Allah menjadikan diri kita ini selamat dunia, selamat akhirah mendapatkan keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam diri, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam kesehatan dan keberkahan dalam semua kebaikan.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, sedikit saya jelaskan lagi. Mulai malam hari ini, Majlis Ar-Raudhah kita selenggarakan di musola yang sedang kita bangun. Musola ini kami namakan Raudhatul Jannah. Nama musolanya Rodotul Jannah. Rodotul Jannah itu artinya taman surga. Ya, artinya taman surga. Harapannya agar kita kalau masuk ke sini itu betul-betul masuk di taman surga. Pengennya begitu. Walaupun belum jadi, walaupun ini baru lahir dan belum lengkap. Pondasi sudah selesai, lantai satu juga sudah di floor, tiang-tiang sudah berdiri, lantai dua juga sudah dicor, selesai pengecorannya, menuju atap yaitu lantai tiga. Kondisi yang seperti ini kita pakai sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan kita senang, alhamdulillah ya Allah, capek-capeknya teman-teman saya semua yang punya uang dikit banyak disumbangkan, yang punya tenaga ya disumbangkan, yang punya pikiran ya disumbangkan. Setelah bisa dipakai, ya kita tunjukkan kita senang kepada semuanya. Sehingga yang bantu tuh ya senang. Oh alhamdulillah ya, tempatnya itu dimanfaatkan langsung, nggak nunggu eh, apa namanya? Jadi secara sempur sempurna. Biar pahalanya itu langsung mengalir. Ya, pahalanya langsung mengalir. Sehingga saldo amal solehnya itu langsung nambah. Ya termasuk jenengan yang hadir di sini saldonya langsung nambah karena memakmurkan tempat ini ya. Dimakmurkan betul insya Allah Terus bangunan yang lama buat apa Bib gitu ya. Ya masih itu tetap arwah nyambung jadi satu. Di sana kita jadikan tempat untuk terima tamunya. Jadi jenengan diterima di sana leren-leren nyantai-nyantai di di sana. Kalau mau istirahat ya di di sana, kemudian nanti ngajinya di di sini. Sementara posisi saya di sini. Insya Allah kalau udah jadi posisinya di mihrab. Mihrabnya kan di sebelah sana ya, di sebelah barat. Ini kan belum jadi masih masih berapa persen nih kira-kira nih? 40 persen ya. Nanti kalau lantai tiga itu sudah dicor maka sudah 60 persen. Finishingnya itu 40 persen saya anggap. Nanti di sisi sebelah utara sana ada toilet, kamar mandi dan tempat wudhu dua lantai. Lantai satu untuk kaum pria, bapak-bapak, lantai dua untuk ibu ibu. Sehingga ibu-ibu dari lantai dua langsung ke ke sana biar enak biar nyaman, tidak diganggu oleh kaum pria. Kalau copot-copot jilbab itu juga biar enak kan sama wanita, nggak nggak bingung auratnya. Kurang lebih seperti itu. Doakan bangunan ini segera selesai. Targetnya kapan selesai, Beb? Pengennya. Pengennya ya saya secepat-cepatnya. Nah, secepat-cepatnya itu berapa lama? Kalau diukur asal duitnya ada insya Allah entah dari mana e, menaikkan tiang dan lain sebagainya itu butuh waktu kurang lebih dua bulan sampai dicor ya butuh waktu dua bulan kalau sekarang ini akhir Desember berarti ya kurang lebih akhir Februari itu baru mulai ngecor lantai dua satu bulan Maret bahwa sudah di finishing, insya Allah selesai finishingnya April, harapan saya Mei itu sudah jadi. Ya, Mei sudah jadi. Itu mimpi seorang Novel bin Muhammad Al-Idrus. Lagi nenten jenengan pengen mimpi itu terwujud atau biar jadi mimpi saja? moso. Pengen terwujud. Nah, karena itu mulai hari ini sampai bulan Mei jenengan gak usah doakan orang lain tunggakan saya tok saja. Setuju? Oh, <laughs> enggak setuju. Maksud saya, mulai hari ini yang banyak-banyak doakan saya ya. Sehat, seger, kuat, diberi kemudahan sehingga bisa bisa ngabdi nyelesaikan semua ini. Ya, ngabdi nyelesaikan semua ini. Saya ini cuman baturnya jenengan semua. Yang nyepakkan, bagian nyepakkan. Lah jenengan ini majikan-majikannya tinggal duduk, tinggal santai, tinggal obo. Bip, belum dapat susu, boleh gitu ya. Tinggal obol. B belum dapat roti, boleh ya. Memang tugasnya tinggal obol. Namanya juga penuntut ilmu itu raja kok. Sampai-sampai malaikat menggelarkan sayapnya demi para penuntut ilmu. Mulai malam hari ini sampai akhir bulan Maulid, sampai akhir bulan Maulid, kajian kita tentang Nabi Muhammad SAW. Tafsirnya istirahat dulu, ya. Karena kita mau nyambut datangnya uh, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sebelum bahas tentang kelahiran Rasulullah dan lain sebagainya, saya mau menjelaskan dulu tentang perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi, kemudian Nabu Rebana, kemudian baca syair-syair muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana? Karena ada orang-orang yang nganggep nuduh bahwasannya peringatan Maulid Nabi itu bid'ah. Karena bid'ah berarti se sesat. Karena sesat berarti masuk neraka. Berarti berarti jenengan yang suka maulidan itu tempatnya bukan di surga. Berarti jenengan tempatnya di neraka. Jadi kira-kira ini wajah-wajah calon penghuni neraka semua ini. Menurut menurut lo ya, menurut orang-orang yang ngomong-ngomong seperti itu yang yang nuduh-nuduh begitu. Ya, saya, Anda, kita-kita ini dianggap ini wajah-wajah yang layaknya tempatnya di neraka. Ketika ditanya, kenapa masuk neraka? Kenapa masuk neraka? Apakah zina? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah membunuh orang? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah memutuskan tali silaturahim? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah nipu orang? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah berjudi? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah durhaka pada orang tua? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah kurang ajar pada suaminya? Oh tidak. Kenapa masuk neraka? Apakah menyanyiakan anaknya? Oh tidak. Loh, lantas kenapa masuk neraka? Kebanyakan muji Nabi. Jadi masuk nerakanya gara-gara kebanyakan muji Nabi. Ya, silahkan jenengan punya akal pikir sendiri. Kira-kira betul atau salah orang ngomong begini nih. Ya, kira-kira betul atau salah? Masa orang karena banyak muji Nabi kemudian masuk neraka? Itu kan ya rotu aneh yang yang yang ngomong seperti itu. Beb nggak ada yang ngomong begitu, Beb. Yang ada tuh ngomong jangan muji Nabi, ya podoai Ya sama saja. Memuji dalam Islam. Hukum memuji dalam Islam. Memuji itu ada dua. Ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Memuji itu ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Memuji yang dilarang dulu yang bagaimana? Karena yang bahaya kan yang dilarang tuh. Dilarang ini hukumnya sampai kategori haram. Kalau dilakukan bisa menimbulkan dosa. Muji yang bagaimana? muji seseorang yang akibat pujian tadi orangnya bermaksiat. Muji seseorang yang karena pujian tadi orangnya akhirnya bermaksiat. Contoh, ada satu orang sudah tahu ya, sudah tahu orangnya ini malas ibadah. Malas ibadah. Tapi karena kita itu pengin Pengen dapat manfaat dari orang tadi sebab dia orangnya sugi, duitnya bah, banyak. Maka kita puji-puji dia depannya orang lain. Oh, ini orang yang satu ini loh ya. Ini Masya Allah nih, rajin pengajian. Padahal belas, gak pernah pengajian. Oh, yang satu ini rajin sholat malam. Padahal belas, gak pernah sholat malam. Oh yang satu ini rajin soan ke tempatnya ulama Padahal belas nggak pernah sowan tempatnya ula, ulama. Nah, ketika dipuji-puji begitu, orang yang yang jelek tadi ini, yang kaya tapi dia jelek, dia merasa, "Alah, wis ora usah sholat wengi, ora usah aku gene ulama, ora usah pengajian. Toh orang sudah muji-muji saya." Akhirnya timbul kesombongan, timbul kesombongan. Dia merasa orang yang luar biasa. Nah, Pujian yang menyebabkan orang jadi sombong, menyebabkan orang jadi sombong, jadi angkuh, jadi lupa diri, jadi e, merendahkan orang lain, jadi merasa paling hebat, ya, yang seperti ini atau menimbulkan dia riak, menyebabkan orang itu akhirnya pamer terhadap amal amalnya, pujian yang seperti ini haram. Dikatakan oleh Rasul dalam sebuah hadis maknanya Pujian yang seperti itu mematahkan punggung saudaramu. Punggung ini kan tempat saraf. Kalau punggungnya patah, manusianya lum, lumpuh. Nah orang yang muji-muji saudaranya padahal tahu wataknya itu orangnya bisa sombong, orangnya bisa angkuh, orangnya bisa riak, orangnya bisa ujub, berbangga di diri. Pujian itu hukumnya ha, haram. Makanya kita kalau muji lihat-lihat dulu. Yang dipuji pantas mendapatkan pujian atau ti tidak. Lain halnya pujian pada seorang kalau dipuji justru orang itu nambah semangat. Kalau dipuji dia justru nambah nambah senang terus jadi bersemangat untuk taat. Pujian guru pada muridnya. Ada murid dididik sama gurunya. Seperti guru TK itu kan Suka muji murid-muridnya. Nah, pinter kamu nak. Ini kan. Udah bisa baca A, B, C, D. Padahal baru sampai D. E itu belum tahu dia. Pinter kamu nak. A, B, C, D sudah bi bisa. Maka yang dipujikan jadi senang nih. Akhirnya dia semangat untuk bela belajar. Nah ini dianjurkan sunnah itu. Muji seperti itu. Atau seorang santri dipuji sama kiainya. Karena santrinya itu kok rajin tahajud. Kiainya ngomong, nak saya seneng nih kamu tahajud begini nak. Pertahankan ini. Dapat pujian kiainya, maka sang santri ini jadi senang. Alhamdulillah, ternyata kiai saya itu senang ya kalau saya tahajud bangun malam. Akhirnya dia tingkatkan tahajudnya. Bahkan nambah sholat du, duha. Pujian yang seperti ini sunnah untuk dilakukan hukumnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Di mana Rasul menyatakan, sesungguhnya seorang mukmin idza mudiha jika dipuji rabbal iman fi kolbi. atau di hatinya iman itu semakin tumbuh. Jadi mukmin itu kalau dipuji imannya makin tum, tumbuh. Nah, pujian itu sebetulnya hukumnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya. Lah kok bisa muji Nabi jadi haram itu dari mana? Apakah Nabi kalau dipuji akhirnya Nabi jadi GR? Apakah Nabi kalau dipuji akhirnya Nabi jadi sombong? Apakah Nabi kalau dipuji akhirnya Nabi jadi lupa diri, dirinya adalah seorang Nabi? Kira-kira itu masuk akal atau nggak masuk akal? Tidak masuk akal. Berarti pujian kepada Nabi itu hukumnya bukan haram. Pujian pada Nabi itu justru hukumnya sangat-sangat dianjurkan. Kok bisa sangat dianjurkan, Bib? Bukankah Rasul yang melarang? Rasul yang melarang itu dari mana? Lah itu di hadis disebutkan la tutruni. Jangan kalian itu itro aku, puji-puji aku. Mohon maaf, orang yang ngomong seperti ini telah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Bawa-bawa nama Nabi untuk ngapusi orang lain. Bawa-bawa nama Nabi untuk membohongi orang lain. Lubib hadisnya betul kok hadisnya betul tapi bacanya keliru. Bacanya keliru bagaimana? Lawang hadisnya itu panjang kok dipotong di situ. Misal saya ngomong gini ya. Dilarang masuk kamar ini, dilarang masuk kamar ini jam 10 malam. Berarti kalau jam 9 boleh enggak? Boleh. Jam 11 boleh. Jam 12 boleh. Enggak bolehnya jam berapa? Jam 10. Nah, kalau ada orang terus ngomong begini, kata Habib Novel, dilarang masuk kamar ini. Ini namanya orangnya bohong atau enggak bohong ini? Bohong. Saya enggak pernah ngelarang orang masuk kamar itu. Saya cuma ngelarang masuknya jam 10 ma malam. Lainnya itu boleh. Berarti kalau dia kemudian mengatakan dilarang masuk kamar ini kata Habib Novel, berarti dia bawa nama saya untuk membohongi orang lain sama juga dengan orang yang berkata Jangan puji-puji aku. Loh, Nabi lo yang ngomong. Nabi sudah ngomong jangan puji-puji aku. Nabi bersabda, jangan puji-puji aku. Nabi bersabda, jangan puji-puji aku. Orang yang ngomong seperti ini berarti dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dia dusta? Lah wong Kanjeng Nabinya sendiri enggak pernah ngomong gitu. Nabi itu ngomongnya jangan puji-puji aku seperti umat Nasrani memuja Isa putranya Maryam. Yang nggak boleh sama Nabi itu kita muji-muji Nabi seperti umat Nasrani muji-muji Nabi Isa. Kalau mujinya nggak seperti itu berarti bu, boleh. Justru Nabi itu ngasih batasan ngasih aturan memuji Nabi. Silakan puji aku dengan apapun, asal enggak seperti umat Nasrani. Loh, kenapa emangnya dengan umat Nasrani? Karena muji-muji Nabi Isa sampai diangkat jadi Tuhan selain Allah. Itu yang enggak boleh. Pertanyaan saya, apakah pernah umat Islam muji Nabi sampai diangkat jadi Tuhan? Tidak mungkin per pernah. Kenapa enggak mungkin pernah? Sebab Nabi sendiri sudah mengatakan, aku tidak takut kalian akan menyekutukan Allah. Nabi itu dalam sabdanya menyatakan seperti itu, aku tidak takut kalian akan menyekutukan Allah. Yang kutakutkan adalah dunia ini dihamparkan kepada kalian, dibukakan kepada kalian, diberikan kepada kalian, bil makna akhirnya kalian berlomba-lomba untuk memilikinya. Nah itu yang terjadi betul yang dikhawatirkan Nabi. Ini umat Islam dikasih dunia, kemudahan penghidupan dunia, akhirnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak takut kita menjadi orang yang musyrik. Kenapa? Karena imannya sudah sangat kuat, imannya sudah sangat kokoh. Cukup jelas? Mesti ada protes lagi. Protesnya begini. Loh itu nyatanya di solawat-solawat itu di kisah-kisah kelahiran Nabi itu ada syair-syair yang menunjukkan kalau umat Islam itu nyembah Nabi. Loh ini fitnah ini. Mana syairnya? Nah itu contohnya. Contohnya bagaimana? Nah itu ada yang ngomong begini. Duhai Rasul, tolonglah aku. Duhai Rasul, selamatkanlah aku. Ya Ghiyafi, wahai penolongku. Wahai penyelamatku. Itu kan namanya nyembah Rasul. Kok bisa? Kan yang nolongkan Allah. Yang bisa menyelamatkan Allah lah itu yang dipanggil-panggil kok nabi. Berarti itu nyembah nabi. Kalimat seperti ini namanya kalimat orang bodoh kentekan akal. Ya. Masa kalau ada orang ngomong nabi tolong saya, akhirnya dia nyembah nabi. Kan repot nih ya. Kalau ada orang punya tauhid akidah seperti itu kacau nih bangsa ini. Kenapa? Masa ada orang manggil nabi, nabi tolonglah saya, akhirnya orang ini dikatakan nyembah nabi itu aneh. Bu, boleh nanya bu Kalau jenengan manggil bapak Suamiku, tolong aku Kira-kira jenengan nyembah suaminya enggak? Oh, enggak, oh, sekedar minta tolong masa jadi menyem, menyembah Memang suami itu tugasnya nolong is, istri Pak dokter, tolong obati saya Tolong obati saya Lah kebetulan ini dokternya ahlu sunnah wal jamaah pasiennya ini suka mengatakan jangan minta tolong kepada Nabi gitu kan ya. Pak dokter tolong saya sembuhkan saya obati saya. Dokternya mengatakan mohon maaf mintalah tolong kepada Allah. Jangan kepada sa saya. Yang bisa ngobati cuman Allah. Yang bisa nyembuhkan cuman Allah. Pertanyaan saya kalau ada dokter begini kira-kira dokternya pinter atau bodoh? Ya gak mungkin dokter ngomong begitu kan tidak mung mungkin. Pasti, ya siap, saya akan bantu ngobati jenengan. Tahu sama tahu, pasiennya ngerti, yang bisa nyembuhkan cuman Allah. Pasiennya juga tahu, yang bisa ngobati cuman Allah, dokternya yang ngerti, dirinya nggak bisa ngobati, dirinya nggak bisa nyem, nyembuhkan. Tapi ketika pasien memanggil, "Dokter, tolong saya, obati saya." Dokter mengatakan, "Iya, siap." Seperti itu. Tahu sama tahu, yang berucap tahu kalau yang bisa cuman Allah, yang mendengar juga tahu kalau yang bisa cuman Allah. Lah saya mau nanya, kira-kira ulama itu ngerti enggak kalau yang bisa nyelamatkan cuman Allah? Tahu enggak? Kalau ulama enggak ngerti berarti itu bukan ulama. Yang namanya ulama itu yang ngerti, yang bisa nyelamatkan ya cuman Allah, yang bisa nyembuhkan ya cuman Allah, yang bisa nolong ya cuman Allah tapi yo ya elingo kata para ulama. Pertolongan Allah itu turun itu tidak serta merta langsung turun pertolongan. Pertolongan Allah itu turun ada jalarannya. Sembuh itu turun ada jalarannya. Pergi ke dokter, berobat ke dokter atau minum ramuan tradisional, berdoa dan lain seba, sebagainya. Begitu juga kalau kita minta tolong pada Kanjeng Nabi karena Allah menurunkan pertolongan itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Justru itulah tauhid yang sebenarnya. Kita mengakui nabi diberi Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah kemampuan untuk nolong orang lain, kemampuan untuk menyelamatkan orang lain. Yang ngasih adalah Allah. Kalau nabinya nggak bisa apa-apa, rasulnya nggak bisa apa-apa, tapi Allah yang bisa membuat rasul jadi bisa. Cukup jelas ini? Karena banyak teman-teman di desa itu dibuat bingung begitu. Atau jangankan di desa, di kota yang nonton sinetron tiap hari, yang sekolahnya tinggi-tinggi, dibuat bingung dengan begi, begitu. Gak usah bingung lagi, jenengan tuh kalau manggil nabi ya wajar. Namanya umat manggil nabinya itu kan wah, wajar. Lawang tiap hari aja manggil nabi kok. Kalau ada umat tiap hari nggak manggil nabi bukan umat nabi, tak jamin dah. Kok kok Beb, bisa jamin begitu? Kalau ada umat tuh tiap hari nggak mau manggil Nabi, berarti bukan umat Nabi. Lah kok bisa? Lawan jelangan tuh tiap sholat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu manggil Nabi enggak tuh? Ayyuhan nabi, duhai nabi. Salam sejahtera untukmu ya. warahmatullahi wabarakatuh Rahmat Allah berkah Allah untukmu duhai nabi. Kita tuh tiap hari manggil manggil nabi. Loh, padahal nabinya di mana? Nabinya sudah meninggal, ruhnya di alam bar, barzah. Itu tiap hari diajak ngomong. Ajak ngomongnya bahkan tidak di Madinah Al-Munawwarah. Ngajak ngomongnya tidak di depan makam Nabi. Bahkan ngajak ngomongnya langsung dari jarak jauh. Dari Indonesia, dari kota, dari tempat kita berada, dari desa kita. Jauhnya luar biasa. Itu kita manggil-manggil Nabi. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ayuhan Nabi. Kalau diterjemahkan Kanjeng Nabi, dari jauh aja kita manggil-manggil. Nah, kalau dekat manggil kan lebih lebih pas ya. Kalau dekat manggil lebih lebih pas. Mau jauh saja diperintahkan mang manggil boleh. Ada yang mengatakan, tapi itu kan terlampau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya itu di mana? Berlebih-lebihannya di di mana? Contoh Bapak, saya mau nanya, Pak. Misal Mas Edwin nih, misal. Sini, Win, Misal. Misal Mas Edwin ini ya ngomong kepada istrinya nanti kalau sudah menikah. Nah, ini kan belum ya. Langs langsung gebrobios ini. Ya. Kalau Mas Edwin ini nanti kalau sudah menikah insya Allah dalam waktu secepat-cepatnya ya seperti proklamasi itu saya cuma bisa mengantarkan sampai pintu gerbang pernikahan. <laughs> Selanjutnya silahkan nikah sendiri gitu kan. Kalau proklamasi mengantarkan sampai pintu Undang-Undang Dasar 45 itu kan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Memang udah dikasih tahu sama leluhur bangsa ini. Kita ini cuma diantarkan sampai pintu gerbang kemerdekaan. Setelah merdeka lanjutkan begitu ya. Cuman kita jalan di tempat nih. Gak lanjut-lanjut. Misal Mas Edwin ngomong sama istrinya nanti setelah menikah ya, setelah menikah. Ngomong begini. Sayang. Kira-kira ngono kuwi. <laughs> misal ya ngomong misal Mas Edwin ngomong sayang ngomong seperti itu, ya. Sayang, sungguh di dunia ini tiada hati tempatku berlabuh kecuali dirimu. Misal Win, udan-udan cocok kok ngomong gini. Oh, cocok. Ya. Sayang, sungguh tidak ada obat yang lebih mujarab bagiku kecuali memandang parasmu. Ngapusir aku. <laughs> Bohongin tuh ya. Terus dia ngomong lagi, sayang. Ya, ngomong lagi nih sama sama istrinya nih, sayang. Tanpa dirimu di sisiku, hampa hidupku. Jangan ngapusi. Mau kadang kalau kalau nggak ada istrinya tambah seneng gitu. <laughs> Jadi tanpa dirimu di sisiku, hidupku hampa, hidupku ham, hampa. Sayang. Ya. Dimanapun aku berada, hanya engkau yang kupandang. Engkau terletak persis di bola mataku. Luar biasa enggak nih? Luar biasa nih Mas Edwin ini luar biasa terhadap istrinya. Saya mau nanya, kalau ada orang kemudian teriak-teriak sama Edwin, teriak-teriak begini, "Edwin, jangan begitu. Kamu sudah musyrik. Kamu menyutukan Allah. Kamu terlampau berlebih-lebihan muji istrimu. Istrimu itu manusia biasa. Mestinya dimanapun yang kamu lihat cuma Allah. Tempat berlabuh itu adalah Allah. Hatimu nggak boleh hampa karena makhluk. Hampanya harus karena Allah." Yang ngomong begini orang gila atau orang waras nih? Masa ada orang lagi merayu istrinya dibilang jangan begitu kamu musrik dan lain sebagainya? Maka yang yang ngomong begitu orang yang yang begini. Ya, agak agak gimana gitu kan ya. Luang ini dalam rangka menyenangkan hati istrinya, muji istrinya, mengungkapkan cinta kepada istrinya, itu sah-sah saja, bahkan itu mendapatkan pahala. Ungkapan cinta pada istri yang dikemas dengan bahasa yang hiperbola, lebih kalau bahasa kita ya bahasanya lebih, itu mendapatkan pahala. Kenapa? Cinta suami kepada istri. Lah kalau cinta suami kepada istri dengan bahasa yang lebih hiperbola itu mendapatkan pahala. Nah kalau cinta jenengan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW diungkapkan dengan kata-kata yang indah, kira-kira berpahala atau berdosa? Ya sangat berpahala. Kalau untuk istrinya Mas Edwin nanti, Mas Edwin tuh ngomong seperti apapun, itu belum tentu benar kan ya? Belum tentu benar. Sungguh di dunia ini engkau lah yang paling cantik. Genah nggak mungkin. Ya kan? Genah nggak mungkin karena mungkin istri jenengan ya Pak ya lebih dan cantik gitu kan. Tapi kalau kita ngomong kepada Rasul SAW, sungguh di alam ini tidak ada keindahan yang melebihi parasmu. Ya benar. Memang yang paling indah ciptaan Allah hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang salah. Ungkapan apapun kita sampaikan kepada Nabi, itu ya mesti ya benar, nggak mungkin keli, keliru. Lihat terus ada orang mengatakan jangan puji Nabi, alasannya nanti musrik alasannya lebay, berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Itu bisa diterima akal sehat dan Tidak bisa. nggak bisa diterima akal sehat. Ada lagi yang ngomong, ngapain? Cuman duduk-duduk muji Nabi." Kan lebih baik melakukan amal yang lain. Lebih baik sholat tahajud. Lebih baik dia baca Al-Quran. Lebih baik dia baca Al-Quran. Ini ya rada aneh nih orangnya. Aneh. Jadi dianggapnya tuh lebih baik tahajud daripada muji Nabi. Lebih baik baca Al-Quran daripada muji, muji Nabi. Kalau memang anda menganggap lebih baik baca Al-Quran daripada muji Nabi, ya udahlah. Jangan ngobrol dengan istrimu. Jangan ngobrol dengan anakmu. Jangan ngobrol dengan temanmu. Jangan nonton televisi, jangan kamu baca koran, jangan duduk-duduk sambil ngobrol dengan temannya. Lebih baik gunakan semua waktumu untuk baca Al-Qur'an. Betul kan? Oh, kamu lebih baik baca Al-Qur'an daripada kamu ngobrol sama istri, baca Al-Qur'an Kalau saya balik begitu, terus mau jawab apa? Oh ya nggak bisa, mesti gitu. Hidup tuh ya ada waktunya ngaji, ada waktunya ngobrol sama istri, Oh ngobrol sama istri kan pelaksanaan isi Al-Quran. Nyenangkan hati teman itu pelaksanaan isi Al-Quran. al Jadi hidup jangan 24 jam baca Al-Quran. Tapi juga amalkan isi Al-Quran. Di antara mengamalkan isi Al-Qurannya adalah ngobrol dengan istri, ngobrol dengan suami, ngobrol dengan anak. Anehnya, giliran ngobrol dengan istri dia bela. Ngobrol dengan suami dia bela. Ngobrol dengan teman dia bela. Dia katakan itu pengamalan Al-Quran Al-Quran Giliran muji Nabi Dia tidak katakan itu pengamalan Al-Quran Dia katakan itu sia-sia Dia katakan itu enggak ada manfaatnya Dia katakan itu terlampau berlebih lebihan. Sebetulnya ini umatnya Nabi atau bukan sih? Yang punya cara berpikir begini sebetulnya umatnya Nabi atau bukan sih? Kok sampai benci kepada Nabi seperti itu sih? Nabi dipuji kok sampai dibegitukan? Itu aneh kan ya? Aneh. Sebetulnya muji Nabi itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. -Al Mengagungkan Nabi perintah Al-Quran. Jadi orang yang duduk cuman muji Nabi itu bukan cuman. Masa muji Nabi melaksanakan isi Al-Quran dikatakan cuman. Itu anehnya luar luar biasa. Makanya gak usah bingung lagi. Kalau ada orang yang muji Nabi itu bagus. Ya, ada orang yang menyenandungkan syair-syair pujian Nabi itu bah, bagus. Dalilnya Bib, tadi ini kan cuman ngomong ngalur ngidul ngetan ngulon. Dalilnya ya, sederhana saja. Syair yang Anda baca dan anak kecil pun hafal dari kita kecil sampai sekarang dinyanyikan di mana-mana ya. Itu salah satu contoh pujian sahabat kepada Nabi yang sifatnya abadi dan tidak mungkin apa dihapuskan oleh perjalanan sejarah manapun. Kalau ada yang berusaha menghapuskan itu nggak mungkin bisa. Ketika Nabi berangkat hijrah Nabi bukan disambut dengan ayat-ayat Al-Quran, padahal sahabat hafal Al-Quran. Walaupun mungkin baru Al-Baqarah hafalnya. Saat itu kan sahabat banyak yang hafal Al-Quran. Begitu Nabi datang tidak ada mengatakan Al-Fatihah. Tidak ada. Ada enggak? Gak ada. Begitu Nabi datang tidak ada mengatakan Allahu Akbar. Gak ada. Begitu Nabi datang ke Madinah, tidak ada sahabat yang kemudian mengatakan, "Mari kita baca surat Al-Baqarah." Gak ada. Sambut Nabi dengan baca Al-Baqarah. Tidak ada. Begitu Nabi datang, tidak ada sahabat yang kemudian mari kita Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah akbar. Tidak ada. Begitu Nabi datang yang ada, ini sahabat-sahabat yang ngerti Al-Quran. Sahabat-sahabat ini kaum Ansor kan sudah iman pada Rasulullah SAW. Sudah dididik oleh sahabat yang lain. Nabi datang, beliau-beliau itu nyambut dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi. Beliau-beliau nyambutnya dengan siap nabuh rebana. Pola'al badaru alaina min thani ya tilwada' wajaba syukr علينا ما lillahi da. Sambil nabur bana. Bahkan ada yang uh, ada yang begitu. Orang-orang Arab di sana itu yang perempuan-perempuan sambil uh, nyambut Rasulullah SAW itu. Seperti kalau nyambut temanten gitu ya. Sambil ditabir apa? Rebana begitu. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi murka? Apakah Nabi kemudian berhenti dan mengatakan, saya tidak akan masuk kota Madinah. Ini haram, saya dipuji-puji. Apakah Nabi begitu? Pernah dengar sejarah Nabi begitu? Enggak kan? Setelah Nabi mensyiarkan Islam, warga Madinah jadi orang-orang yang luar biasa. Bahkan Fathul Mekah, Nabi menundukkan warga Mekah dan kota Mekah dikendali Rasulullah SAW. Apakah pernah Nabi kemudian duduk di hadapan sahabat? Dulu tuh kalian, apakah pernah begini? Dulu kalian itu kaum Ansor, nyambut saya pakai rebana, nyambut saya pakai nyanyi tolak al nah, itu itu lebay itu, berlebihan itu nggak boleh itu, itu dilarang Allah itu. Pernah kan Nabi seperti itu? Gak pernah. Gak pernah. Itu dibiarkan abadi selama-lamanya. Memang harusnya begitu. Punya nabi itu ya dipuji, punya nabi itu ya disanjung, punya nabi itu ya dicintai. Hanya orang-orang yang tidak suka pada Islam atau ajaran Islam yang sangat benci karena nggak semua orang benci ada yang sangat benci. Itu yang berusaha membuat umat Islam jangan sampai mencintai nabinya dengan cinta yang sebenar-benarnya. Ya dibuat seperti itu. Kenapa? Karena kalau muslimin mencintai nabi dengan cinta yang sebenar-benarnya itu bahayanya luar biasa. Umat Islam gak mungkin bisa ditekak-tekuk akan lempeng lurus dalam sirotol mustaqim. Jelas? lihat jam dulu. Karena ngomong kalau nggak lihat jam nanti nggak kerosot atau jam 11 kan repot. Ini setengah 10 lewat 10 menit kurang lebih ya. Insyaallah jam 10 kita usai terus kemudian pulang ke rumah masing-masing. Walaupun ujian saya hargai terima kasih banyak sudah mau jauh-jauh hadir ke sini ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan nanti ketika api neraka menyala-nyala dan kita lewat di atasnya, usaha jenengan yang hujan-hujan ini yang terus nyiram api nerakanya itu. Insyaallah. Karena dalam sebuah hadis disebutkan kalau mukmin itu lewat di atas suratul mustaqim yang bawahnya api menyala-nyala, itu apinya itu teriak-teriak, "Jus ya mukmin, jus ya mukmin." Apinya teriak-teriak, "Hei mukmin, cepat-cepat pergi, cepat pergi, lewati aku, lewati aku." Karena cahayamu membuat apiku padam. Cahayamu membuat apiku padam. Jadi nanti kalau mukmin itu jalannya pelan-pelan, neraka itu padam itu. Neraka padam, maka nerakanya takut. Ini kalau sampai saya padam nggak bisa ngobong manusia ini. Jadi kalau ada mukmin lewat disuruh cepat, ayo eh, cepat, cepat, cepat. Jangan jangan kelak kelamaan, nanti aku Pak padam. Jus dia mukmin. Karena cahayamu tutfi lahabi, memadamkan apiku. Mukmin itu punya kekuatan yang seperti seperti itu. Ya kenapa? Ya di antaranya mungkin karena begini. Hujan-hujan ya berangkat. Hujan-hujan ya berangkat. Teman-teman saya tadi hujan-hujan ya nyambut jenengan tuh, biar masuknya enak, dikenahkan tuh kan? angkat-angkat tuh material tuh berat-berat itu dilakoni hujan-hujanan ya. Yang begitu-begitu tuh yang insya Allah bisa madamkan api neraka, menghapuskan dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Ini satu dalil yang nyata. Nabi sampai di Madinah sambutannya bukan di, bukan kiroatul Quran, sambutannya justru tabuhan rebah, rebana dan di situ disenandungkan syair pujian pada Rasulullah SAW. Karena Tola al-badru alaina itu kalau diterjemahkan. Ya. Bahasanya bahasa sastra. Bahasa yang tadi itu apa namanya sifatnya memberikan gambaran yang yang maksimal. Telah terbit bulan purnama menyinari kami semua. Saya mau nanya, itu waktu Rasul datang, itu yang datang bulan purnama atau Rasul? Yang datang Rasul, gitu kan? Lah kenapa nih warga Madinah bilangnya bukan begini. Telah datang Nabi kepada kami. Kan selesai jelas toh ya. Tapi kenapa kok ngomongnya bukan Nabi. Telah datang kepada kami bulan purnama menyinari kami semua. Kenapa? Pengen muji. Pengen muji. Ini yang datang bukan sembarang manusia. Ini ibarat bulan purnama di kegelapan malam sehingga menyinari dengan sinar yang yang terang dan yang melihatnya pun merasakan kebahagiaan. Indah sekali itu bulan itu. Terang tapi dilihatin indah. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Karena itu kami wajib bersyukur. Itu orang Madinah nyambut dengan demikian. Ini kalimat pujian. Makanya kalau ada orang muji Nabi itu nyontoh para soha, sahabat. Ini contoh yang nyata. Kemudian yang kedua, di Al-Qur'an banyak di antaranya Allah sendiri muji Nabi dengan kalimat di antaranya ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian yang luar biasa dan sungguh sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang teramat sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang teramat sangat agung. Padahal kalau budi pekerti itu bukan agung, budi pekerti itu akhlakun karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia. Tapi Allah nggak mau bilang Nabi budi pekertinya mulia ndak? Kenapa? Kata mulia itu belum cukup untuk muji Nabi. Kata mulia itu belum cukup untuk menggambarkan kehebatan pekerti Nabi Muhammad SAW. Padahal ini Allah loh ya. Kalau Allah yang ngomong, Allah bilang akhlakmu baik, itu sudah luar Biasa loh yang ngomong Allah kok. Yang ngomong Allah. Tetapi karena Allah pengen ngajari hamba-hambanya aku saja, aku saja untuk untuk menggambarkan akhlak nabiku aku katakan akhlakmu agung. Melebihi segala keagungan wa innaka la'ala khuluqin azim. Apalagi kalian. Loh Allahnya begitu kok kita tambah wes kalau muji nabi jangan lebih-lebih. Dah biasa aja lah Muhammad tuh ya manusia, Muhammad tuh manusia. Ngomongnya kurang ajar gitu tuh. Muhammad itu manusia. Emangnya temannya sendiri. <laughs> Ya. Langsung begitu. Nabi Muhammad SAW itu memang manusia. Diri kita juga manusia. Tetapi jangan disamakan. Watu ya podo watu nih. Tapi kerikil sama intan berlian kira-kira sama enggak? Kalau ada orang bawa intan berlian di tangan kanan. Kemudian batu kerikil, batu kali di tangan kiri. Kemudian dia mengatakan, "Allah iki podo watune" gitu. Ini kira-kira orang waras atau orang orang bodoh kan mengatakan, oh, iya, "Watu podo watu, batu sama batu, tapi ini beda nilainya." Yang ini batu permata ya, bisa buat beli kerikil ini kira-kira ratusan truk gitu kan. Kalau yang ini walaupun kecil tapi harganya bisa ratusan juta. Kaget kadang saya kalau bakul permata itu ya. Pakai satu cincin ini harga berapa? 500 juta. Padahal cuma ya Allah watu gitu kan, itu batu. Kok harganya seperti itu? Kenapa? Karena punya nilai yang luar biasa. Rasul memang manusia asal selam, tetapi nggak sama dengan manusia manapun. Kok bisa nggak sama dengan manusia manapun? Saya mau nanya, apa ada manusia yang dari jari jemarinya keluar air? Ada enggak? Tidak ada. Nabi Musa pun nggak bisa kok. Nabi Musa itu mengeluarkan air dari batu. Kalau batu keluar air masih wajar kan ya? Batu keluar air itu masih wajar. Tapi kalau jari jemari itu bisa keluar air ini dari mana? Coba saya mau nanya tubuh jenengan ini kalau disilet gitu ya. Dilukai, yang keluar darah atau air? Darah atau air? Darah. Perut ini yang isinya macam-macam. Ini kalau ditusuk yang keluar apa? Darah atau air? Coba keluarkan air murni. Jenengan habis minum air tiga gelas, tuh keluarnya apa? Air kencing. Air seni itu kan? Keluarnya air seni, itu pun harus dari lubang yang benar. Coba di tempat yang lain keluarnya ada darah atau kotoran. Nah, Nabi SAW dari selah jari jemarinya bisa keluar air. Wa khairuna wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini asabin nabil mustaba dan sebaik-baik air adalah air yang mengucur dari selah jari jemari Nabi yang ter terpilih. Lah manusia jenis apa kalau dari tubuhnya bisa keluar air yang mengucur deras ini? Ini manusia biasa atau manusia yang gak ada biasanya nih. Ini manusia yang super luar biasa. Bentuknya saja manusia, bentuknya, bentuknya. Syakluh. Bentuknya manusia, tapi casingnya maupun maupun isinya lain. Malaikat saja nggak bisa nyamain. Malaikat semuanya Nabi nggak bisa. Oh, malaikat itu kelasnya di bawah Nabi. Jibril alaihissalam yang luar biasa kelasnya di bawah Nabi. Jadi Nabi itu casingnya, jasadnya, zahiron itu nggak ada yang nyamain, batinnya juga nggak ada yang nyamain, cuman gambarannya, surahnya, bentuknya sebagai manusia. Nah, kalau gitu bisa disamakan enggak? Enggak bisa. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa ya kutuhu wan nasu kal hajari. Sallallahu Nabi Muhammad SAW itu batu, manusia. Rasul itu manusia. Manusia juga manusia, tapi Rasul tidak sama dengan manusia pada umum umumnya. Muhammadun basyarun walaikal basyari. Beliau SAW itu manusia tapi tidak sama dengan manusia. Wanasu manusia itu seperti e, batu biasa, Rasul itu batu per, permata. Masa bisa disamakan? Gak mungkin bisa di, disamakan. Rasul tubuhnya nggak sama dengan siapapun. Zohirnya nggak sama, batin nggak sama. Bukti zohirnya nggak sama, yaitu dari selah jari jemarinya bisa keluar air. Ini bukti buktikan Rasul nggak sama. Yang kedua, banyak riwayat menjelaskan. Manusia biasa itu kalau kena sinar matahari pasti ada bayangannya. Betul kan? Tapi Rasul manusia kena sinar matahari nggak ada bayangannya. Kira-kira manusia bukan itu. Misal jenengan jalan ya Anda jalan bareng saya dikena di sinar matahari. Terus ada orang lihat, "Duh, kok yang satu nggak ada bayangannya?" Mesti takut. Dia jojo di manusia Betul kan? Saya jalan sama Edwin gitu ya. Kena sinar matahari, saya ada bayangannya, Edwin nggak ada bayangannya. Mesti saya takut. Ini jangan-jangan bukan Edwin, ini bukan manusia ini. Edwin jadi-jadian kan begitu. Betul lah ini? Lah Nabi itu kalau jalan dicari bayangannya nggak ada. Nah kalau bayangannya nggak ada kira-kira sama enggak dengan manusia? Gak sama. Kemudian Rasul SAW tidak pernah beraroma nggak enak. Nggak pernah beraroma nggak enak. Mau keringetan nggak keringetan aromanya harum. Pertanyaan saya, ada enggak manusia yang yang keringatnya keringatnya itu wangi? Coba jenengan ibu-ibu suaminya keringatnya wangi? Allah. Nah wangi. Para suami Apakah istri jenengan keringatnya wangi? Tidak dan yang keringatnya harum siapa? Yang keringatnya harum. Riwayat yang sahih, Rasul tidur, diambil keringatnya. Ketika bangun ditanya, "Loh, kenapa kok keringatku diambil?" "Ya Rasulullah, untuk campuran parfum karena keringat Anda ini paling harum dari semua parfum yang Anda. Dari semua parfum yang ada. Jadi dicampur sama parfum yang lain biar jadi banyak gitu maksudnya." Ini Aromanya harum, keringatnya harum. Masa mau disamakan dengan dengan manusia sak ini? Enggak bisa. Jasadnya saja enggak sama, jasadnya enggak enggak sama. Beliau manusia, tapi aneh. Kalau jalan bareng siapapun, jalan bareng siapapun, berjalan bersama siapapun, manusia itu tidak bisa mengalahkan tingginya Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya ada orang tingginya 2 meter, tingginya satu meter setengah. Rasul jalan bersama orang ini. Kalau diukur meteran tuh tinggi Rasul itu gak setinggi yang dua meter misal gitu ya. Tapi begitu jalan yang dua meter tuh kelihatan pendek, Rasul kelihatan paling tinggi. Ada manusia yang begitu. Kalau kita kan kan, kita ini misalnya gemuk, berdampingan dengan dengan yang kurus langsung kelihatan tambah ke gemuk <laughs> kan begitu. Ya kan? Kalau kita kurus berdampingan dengan yang gemuk kita kelihatan tambah ku, kurus. Kita ini hitam ya berdampingan dengan yang putih, kelihatan hitamnya luar luar biasa. Benar kan? Kita ini pendek, dampingan dengan yang tinggi, kelihatan pendeknya luar biasa. Rasul tidak begitu tinggi, tadil, tengah-tengah. Tapi kalau berjalan bersama orang yang setinggi apapun, Rasul kelihatan lebih tinggi dari dia. Padahal di materi tingginya tinggi orang tadi. Nah, ini kira-kira manusia atau bukan ini? Ini riwayat yang yang sahih. Terus apa orang mengatakan, wah, udah pokoknya manusia biasa. Ya ini mesti wong rara waras. Orang nggak nggak beres kepalanya. Kalau bilang Rasul manusia bi biasa. Ya. Lu itu yang ngomong Al-Qur'an. Eh, ini, ini ngawur lagi nih. Sejak kapan Al-Qur'an bilang Rasulullah manusia biasa? Jangan dipotong ayatnya. Manusia biasa mendapatkan wahyu. Kalau manusia biasa mendapatkan wahyu berarti biasa atau luar biasa? manusia biasa bisa ngomong sama malaikat. Mendapatkan wahyu kan berarti ngomong sama malaikat, mendengar suara malaikat, melihat malah malaikat, berjalan bersama malaikat. Berarti itu Rasul pengen ngomong aku ini manusia, bukan manusia biasa. Walaupun bentukku sama dengan kalian, cuman bahasanya Al-Qur'an itu luar biasa. Seperti saya ngomong sama Edwin misalnya. Ya. Ini yang di samping sama Edwin kok ya. Ini saya ajak ngomong gini biar gak ngantuk maksudnya. Misalnya saya ngomong sama Mas Edwin gini ya, Win gitu ya. Saya ini saya ini manusia biasa Win seperti kamu, seperti seperti kamu. Misal ya, cuman ya saya ini bisa lima bahasa. Berarti saya biasa atau luar biasa? Luar biasa. Saya sebetulnya mau ngomong sama Edwin, kamu tuh walaupun manusia seperti saya, isomu boso Jawa ke bahasa Indonesia, Inggris titik-titik gitu kan. Misalkan begitu. Nah Rasul ditunjukkan sama Allah, Rasul ini bukan manusia yang biasa biasa, beliau manusia luar biasa, bentuknya seperti kalian, besar, tetapi bisa menerima wah, wahyu. Tadi kan bukan biasa, handphone, handphone. Oh ini handphone, handphone, ini handphone biasa. Handphone biasa, seperti punya kalian, handphone biasa. Cuman ini bisa dipakai tiga kartu jadi satu, kemudian RAM-nya itu dua giga. Saya mau nanya, berarti ini handphone biasa atau handphone yang agak di luar biasa? Mau disamakan dengan handphone yang harganya 200 ribu. Mau disamakan dengan handphone harga 100 ribu. Gak mungkin. Ada orang ngomong, ini handphone oh biasa. Ada orang bawa handphone gitu ya, biasa. Harganya berapa? 20 juta. Misal. Ini enggak, ini murah ini. Ini handphone murah. Misal ya, ini handphone berapa? 20 juta. Apa dikatakan biasa? Enggak. Dia punya kelebihan dibanding handphone yang yang lain. Lah Rasulullah SAW itu manusia penuh dengan kelebihan dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Kenapa? Karena Allah udah janji ya diciptakan dengan kesempurnaan yang tiada tara. Itulah Nabi Muhammad SAW. Gak ada kurangnya. Karena Allah pengen nunjukkan kehebatannya kepada manusia. Allah pengen menunjukkan kemahamampuannya kepada manusia untuk menciptakan sesuatu yang sempurna yang tanpa cacat, yang tanpa kurang. Itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Allah ingin nunjukkan, nih loh. Ya, yang lain kurang. Kalau yang satu ini nggak ada kurangnya. Yang satu ini nggak ada kurangnya. Makanya dipilih jadi pimpinan semua rasul. Dipilih jadi pimpinan semua Ambiya wal Mur Salin. Dipilih jadi pimpinan seluruh mala Ekat, Dipilih jadi pimpinan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipilih menjadi kekasih Allah. Makanya beliau nanti yang mampu seorang diri menghadap Allah mintakan syafaat bagi seluruh makhluk Allah. Kenapa? Karena dirinya tidak ada kekurangan. Lubib, tapi kan Kanjeng Nabi itu pernah sholat terus lupa. Ini model orang-orang yang rodok neko-neko itu kan. Oh nyari oh nyari kekurangannya Kanjeng Nabi itu aneh tuh ya. Oh nyari kok nyari kekurangannya Kanjeng Nabi. Enggak mungkin dapat. Dan Nabi itu pernah sholat tapi lupa, lupa jumlah rokaatnya. Nah, itu kan menunjukkan Nabi itu yolali gitu kan. Nanti dulu baca hadisnya. Ketika Nabi sholat Nabi ditegur kan sama sahabat, ya Rasulullah ini sholatnya dikurangi apa engkau lupa? Rasul jawab, aku tidak lupa dan tidak dikurangi. Walaupun sholatnya cuma dua rakaat, Rasul mengatakan, aku tidak lupa dan sholatnya tidak diku, dikurangi. Jadi kalau ada orang bilang Rasul lupa, berarti orang itu menyalahi ucapan Nabi. Oh Nabi ngomong kok, aku ora lali, yo ya tak kurangi. Nah, terus nyatanya itu kurang kok dua rakaat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nabi pengen ngasih pelajaran yen awak mulali contonen kaya ngene iki. Kalau kamu nanti mengalami lupa dalam sholat, contohlah aku. Tapi kalau aku nggak pernah lupa, aku nggak pernah lupa dan tidak aku kurangi. Ini sekedar memberikan contoh contoh. Beliau manusia, tapi beliau mengatakan tanamu ainai, mataku terpejam tapi hatiku nggak pernah tidur. Berarti ya melek terus. Oh, manusia itu kan tidurnya dengan hatinya. Kalau hatinya tidur berarti baru dia tidur. Kalau kalau matanya merem, hatinya melek kan berarti melek. Coba jenengan merem coba. Tapi masih melek. Itu namanya tidur atau nggak tidur. Merem tapi ngelamun. Merem tapi mikir. Udah tidur belum itu? Belum. Manusia itu dikatakan tidur kalau hatinya, pikirannya ti tidur. Nah, kalau Nabi berkata, "Mataku terpejam tapi hatiku tidak pernah tidur." Berarti Kanjeng Nabi pernah tidur enggak? Enggak pernah. Beliau melek terus. Ada manusia yang melek terus? Enggak ada. Maksud saya ngomong begini biar semuanya ngerti. Rasulullah SAW itu luar biasa. Biar kita cinta sama Rasul. Biar kita semakin pengen ngerti Rasul. Dan tidak usah pedulikanlah orang-orang yang ngomong jangan puji Nabi, jangan puji Rasul dan lain sebagainya. Biarkan mereka berkata seperti itu, ya kasihan beliau-beliau itu terharamkan dari kebaikan yang sangat besar. Lah kita nikmati, kita yang diberi Allah kemudahan untuk mencintai Rasul, untuk mengenang Rasul, untuk memuliakan Rasul, untuk mengagungkan Rasul, kita nikmati itu sambut bulan Maulid nanti dengan berbondong-bondong menghadiri majlis mau Maulid khususnya dicatat dari sekarang dan tolong ajak keluarga sahabat semuanya dari sekarang diajak. Saya minta semua teman-teman di Ar-Raudhah ini yang lihat tayangan ini dari berbagai kota ataupun negara catat saya mohon jenengan kalau yang di Hong Kong pulang paskan tanggal ini ya yang di Taiwan pulang paskan tanggal ini kemudian yang dari Jakarta dari Bandung sekitarnya Kalimantan yang pengen ketemu saya yang SMS WhatsApp BBM pengen bisa ketemu saya biar sekalian berkah, datanglah di tanggal ini, cari di tanggalan Jumat terakhir bulan Maulid. Jumat terakhir bulan Maulid. Insya Allah kita akan selenggarakan Maulid Akbar Ar-Raudhah di Jumat terakhir bulan Maulid. Ya, Jumat terakhir bulan Maulid. Insya Allah nanti flyernya, selebarannya menyusul. Ya, sekarang dicatat dulu dan ajak semuanya. Jumat terakhir bulan Maulid kita akan sama-sama baca maulid di sini di tempat ini bareng-bareng. Saya pengen nanti yang hadir enggak sedikit, saya pengen yang hadir sebanyak banyaknya bareng-bareng selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga manfaat dan semoga barokah. Jam 10 kurang 4 oh, eh, kurang 3 menit. Ini ada permohonan doa yang akan kita bacakan insyaallah. Yang pertama permohonan doa dari Habib Novel bin Muhammad Al Idrus. Semuanya minta doa masa enggak minta? Saya minta doa khusus semoga proses pelunasan tanah dan pembangunan majlis ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, tidak dihisap dan tidak diseksa karenanya dan semoga majlis ini barokah manfaat untuk siapapun umat Nabi SAW ilaiyomil kiamah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang membantu, yang hadir, yang bekerja untuk majlis ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Masuk surganya Allah tanpa hisab dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Al-Hadiniyah niatin sholiyatin jamatin nafi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah binati syifa untuk Bapak Sukirman Hadi Sudarmo di Klaten. Dan juga untuk Ibu Sri Sumarsih yang ada di Sangkrah serta semua saudara kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk ananda Muhammad Nasir, Nasiruddin semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jodoh segera yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah tobat begitu pula dengan kita semua dan semua yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh yang belum mendapatkan anak keturunan mendapatkan anak keturunan yang soleh solehah yang belum mendapatkan pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang barokah ila yaumil qiyamah al hadiniyah al fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu kalau ada yang dapat selebaran doa tadi itu doa yang bisa dibaca tiap pagi, itu doanya Habib Ali untuk melindungi diri dari dari bencana dari balak ya, biar selamat tiap pagi dibaca.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 Muhammadin wa alihi Alhamdulillah alamin. Pengumuman bagi yang berminat DVD seminar kupas tuntas bid'ah yang waktu minggu kemarin yang berminat miliki DVD-nya itu ada dua paket, satu paket isinya dua DVD ya. Paket pertama dan paket ke kedua. Totalnya empat DVD, satu paket harganya ribu, isinya dua jadi kalau mau beli lengkap harganya 100 ribu. Insya Allah itu sudah mayoritas bid'ah dibahas tentang e, tahlilan, tentang peringatan Maulid Nabi, tentang kalau ada orang yang ngomong bid'ah bid'ah itu kira-kira kita menjawabnya bagaimana? Insya Allah di situ sudah dikupas 5 jam lebih insya Allah di situ bersama saya. Jadi kalau jenengan nonton dari awal sampai akhir siapkan waktu 5 jam 4 DVD itu kurang lebih insya Allah warak warak belajarnya. Ya, bisa dicari di depan sana insyaallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Jumat yang akan datang majlisnya tetap di tempat ini ya, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.